Pada halaman 4 nomor 8 Nah, Rafidah mengatakan Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Fatimah mereka lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Husain al-Fuhaid fi Syariat Ar-Rafidah wa Dhubatih ini terekam juga ucapan Husain al-Fuhaid Lau jita ila imam hakikah masalan Ya kalau kamu datangkan imam yang sebenarnya misalnya Nah, badal ahyan hatta min Rasulullah SAW afdal. Bahkan terkadang imam hakikah ini lebih utama daripada Rasulullah SAW. Ini sifat dari imamah, dari sifat yang ada daripada imamah pemimpin. Afdal indal imamah fakat lebih utama. Nah, dari imamah saja. Masalah lau jikta imam Hussein. Misalnya kalau kamu lihat, kamu datangkan Imam Hussein, wal Imam Hasan, dan juga Imam Hasan. Lalu jita jadil Hussein manhu. Nah, kalau kamu datangkan misalnya kakek Hussein siapa? Rasulullah SAW. Wa abuhu manhu. Bapaknya siapa? Bapaknya Amir Minin, Ali bin Abi Wa ummuhu. Nah, Fatimah Zahra. Wa akhuhu Imam Hasan. Jadi Hussein Fuad mengatakan kita lihat Hussein. Nah, ayahnya Ali bin Talib. Ibunya Fatimah. Kakeknya Rasulullah SAW. Semuanya orang mendapat jaminan surga. Kemudian saudaranya Hasan Nah, Rasulullah yang terbaik. Kemudian, nah, Ali jaminan surga. Fatimah juga begitu, jaminan surga. Wah, Hasan juga begitu, ada jaminan surga. Nah, kita lihat sekarang. Lalu jika Rasulullah SAW, kamu lihat, eh, kamu datangkan Rasulullah SAW. Jad Rasulullah manhu, jadduhu Abdul Muttalib. Nah, kafir. Abdul Muttalib kafir. Wa abuhu Abdullah. Nah, wa abuhu Abdullah. Kafir juga. Ummuhu. Nah, Aminah kafirah. Fasuf. Maka lihatlah. Al-Imam Hussein fitrutbati nasab afdal min nasabi Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Imam Hussein di sisi kedudukan nasab itu lebih utama daripada Rasulullah SAW. Wal imamah afdal min minan nubuwah. Maka imamah itu lebih utama daripada ah, kenabian. Padahal Allah Subhanahu wa taala nyatakan Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya nah, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan nasab dan keturunan. Kalau kita lihat Adam alaihissalam, Nah, yang tidak punya bapak dan ibu. Dan tidak punya saudara. Apakah ini menunjukkan bahwasanya nah di antara manusia yang bukan nabi atau rasul apakah lebih utama daripada Adam alaihissalam? Rasulullah SAW menyatakan, "Inni laksyakum Wa inil atqakum. Nah, semuanya saya adalah orang yang paling takut. Nah, semuanya saya orang yang paling bertakwa. Dari sini jelas bahwasanya Rasulullah SAW lebih utama. an nubuah lebih utama. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin Rafidah kalau berkumpul tidak akan bisa mengimbangi kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada situ nasib al-kiamah. Saya adalah pembesar manusia pada yang kiamah. Lam, anak awal mendakko, Nam, Lam. jannah. Saya adalah orang, orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW lebih utama Nah, kenabian lebih utama daripada kepemimpinan apalagi kemimpinan rahibah yang mereka itu adalah orang-orang kufar. Nah, ya tidak ada nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal wa ja'alnahu haba'an mansura. Nah, amal orang kafir Allah jadikan sebagaimana debu-debu yang terbangan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. orang kafir dan mati dalam keadaan kafiran bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah dan seluruh malaikah wan nas ajmain dan seluruh manusia. Mari dalam keadaan kafir tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalan mereka. Nah, Berikutnya Rasulullah SAW tidak akan bisa tidur sampai meletakkan kepalanya di atas payudara Fatimah. Nah, itu doan. Nah, yang ada di Bihal Anwar An Ja'far bin Muhammad karena Nabi SAW la yanam hatta yadu wajhahu al-karim baina sadiyai Fatimah. Rasulullah SAW tidak tidur sampai meletakkan nah, wajahnya nah, yang mulia di antara payudara Fatimah. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada anaknya sendiri? Nah, sebagaimana Rasulullah yang telah mut'ah sekarang dengan ibunya, besoknya dengan anaknya. Sekarang dengan enam anaknya, besok dengan bibinya. Wahakala. Tapi mereka menuduh Rasulullah SAW melakukan ini kepada Fatimah radhiyallahu anha. Nah, padahal berapa banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak tidur bersama Fatimah. Hadis Abdullah bin Abbas qala bittu 'inda khalati Maimunah. Saya bermalam di rumah ibu saya. Nah, Maimunah zaujah Nabi SAW. Tidak ada di situ Fatimah radhiyallahu taala Lalu bagaimana? Rasulullah SAW tidak tidur kecuali meletakkan wajah yang mulia di antara kedua payudara Fatimah. Kemudian berapa banyak Rasulullah SAW berperang. Kemudian ada waktu tertentu untuk tidur dan tidak ada kehadiran Fatimah radhiyallahu taala. Nah, Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar hadis Az-Zubair bin Awam Al-Bukhari Muslim. Dan yang lain-lainnya banyak dari para sahabat. Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaknya dia menyiapkan dirinya untuk menempati di neraka. Nah, faman ablamu mimman iftara Allah kadiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah أليس في جهنم مثوى للمتكبرين Nah, barang siapa yang bikin kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan kebenaran. Nah, alaysa nah, bukankah bahwasanya tempat orang-orang mendustakan tadi mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran tidak ada tempat lain kecuali neraka jahanam bagi orang orang yang sombong. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya mereka adalah pendusta. Meletakkan hadis-hadis palsu untuk menjadikan sebagai agama. Nah, nah sebelum meletakkan lidahnya di mulut Fatimah. Dan lidah seorang beliau di mulut Fatimah dan berangan-angan baunya surga. جاء في موسوعة الكبرى لإسماعيل التجاني سبتكن dalam موسوعة الكبرى والإسماعيل التجاني في الكم الإرائية عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لسانه الشريف bahwa النبي صلى الله عليه وسلم من yang كان لسانة fami في فم فاطمة Fatimah. فاطمة نعم بحيث قال ما mana Sallallahu Nabi SAW tahu kan di sana. Di mana nasnya menyatakan bahwasanya terkadang Rasulullah SAW meletakkan lisannya fi famiha di mulut Fatimah. Wa yatadzakkar raihatal jannah dan berangan tentang baunya surga. Yang juga merupakan tuduhan kepada Rasulullah SAW. Masa Rasulullah SAW dituduh demikian? Meletakkan lisannya di mulut Fatimah. Dan tidak ada nukilan sama sekali di kutub-kutub. Nah, Islam tidak ada sama sekali. Pembahasannya sebagaimana sebelumnya, tuduhan. Tidak mungkin ini tidak oleh Rasulullah SAW orang yang paling mulia. Nah, kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib lebih pemberani daripada Nabi SAW. Qala Imatullah Al-Jazairi fi Anwar An-Nu'maniyah. Telah berkata Nikmatullah Al-Jazairi fi Anwar An-Nu'maniyah. Al-Jazairi dari mana? Negara mana ini? Jazair apa Iran? Iran, ini nama ya, kabilah di sana. Nah, Taib. Utitu itu wa ali musyariki fiha. Saya diberikan tiga. Nah, dan Ali bin Thalib berserikah dengan diriku. Wa wa wa utiya Ali salatan dan diberikan tiga wala musyarik fiha dan saya tidak berserikat dengan Ali bin Abi Thalib. Kira ya Rasulullah, wa ma salasa allati syarakta fiha Ali? Dikatakan wahai Rasulullah, tiga hal yang kamu berserikat dengan Ali bin Abi Thalib itu apa? Qal ya wa lam hamdun jadi bendera pujian itu adalah untuk saya. Wa Ali hamilu dan Ali sebagai pembawanya, pembawa bendera. Wal kausar li. Nah, dan sungai kausar itu adalah milik saya. Ali, nah, wa Ali saki dan Ali yang memberikan minumannya. Wal jannah wan nar, surga dan neraka li untuk diri saya. Wa Ali qasimuha dan Ali sebagai orang yang membaginya yang bagi orang yang masuk surga yang masuk neraka ini adalah Ali bin Thalib. Wa masalah salasah yang tiga allati lam uti Ali wala musyarik fiha. Adapun tiga hal yang diberikan kepada Ali dan saya tidak memilikinya, tidak berserikat dalam hal tersebut. Wa innahu lam atau atau ya Allah swt taala saja. Nah, wala mutim liflah. Ya Allah berikan keber keberanian kepada Ali dan tidak berikan ke nah, kepada diriku yang semisal. Nah, oh, tiap Fatimah diberikan Ali yaitu Fatimah zaujah. Walau utia mitlaha dan saya tidak diberikan yang semisal dengan Fatimah. Nah, wa atal Hasan wal Husain. Nah, walam uti mitlahuma. Kemudian Allah memberikan Hasan dan Husain dan Allah tidak berikan kepada diriku yang semisal dengan keduanya. Dari sini menunjukkan bahwasanya ini bukan hanya sebatas Ali lebih berani, bahkan menyatakan kedudukan Ali lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diberikan tiga hal, tapi penentu segala sesuatu adalah Ali bin Thalib. Surga dan neraka milik Rasulullah SAW, namun pembaginya siapa? Ali bin Thalib. Nah, ini pun termasuk kedustaan yang nyata. Nah, Allah yang membagi siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Jadi bukan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Rasulullah SAW lebih pemberani daripada Ali bin Abi Thalib. Hadis Anas sebagaimana terdahulu. Nah, Anas SAW kana jadun nas wa kana asjalun nas. Bahasa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan nah orang yang paling pemberani Dari sini jelas pula bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemberani. Kemudian Ali lebih kuat daripada Rasulullah SAW. Qala Hasan Sahasah. Walladhi anna amirul minin kana idha sara man sallallahu alaihi wasallam la yajra ahadun. Jadi bahwasanya amirul minin Ketika bersama Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang berani nam kepada Rasulullah nam kepada Rasulullah SAW ayat Arab bin Nabi SAW biada. Jadi tidak ada seorang pun yang akan menyakiti Nabi SAW. Wahidah salam Nabi SAW wahdah dan jika Nabi SAW berjalan sendiri. Nah, kataratan udia yakhlufuna al-abid yarmuna bil hijarah. Terkadang jadi budak Nah, para budak menyakiti Rasulullah SAW dan melempari batu. Jadi kalau bergabung dengan Ali, maka tidak ada seorang pun yang berani menyakiti Rasulullah SAW. Namun kalau ketika Rasulullah SAW sendiri, mereka eh, manusia termasuk budak-budak juga melempari batu. Kalau Hasan al-Fuhaid, Allah takhadha ala nasi ahdan." Nah, Kemudian Hasan Fuhail menyatakan bahwasanya Allah menjadikan dirinya nah perjanjian nah melikismi alal ars membagi ars. wa qala la ilaha illa ana Muhammad nabi ayyatuhu wa sabtuhu bi Ali tiada sembahan yang hak nah selain Allah kecuali nah bahwasanya Muhammad adalah nabiku saya teguhkan saya kuatkan dengan Ali bin Abi Thalib aman. Melihat di sini juga bahwasanya Rasulullah SAW sebagaimana sebelumnya itu lebih lemah daripada Ali bin Thalib. Artinya Ali lebih kuat. Nah, kemudian Rasulullah SAW kedudukannya dikuatkan dengan Ali bin Thalib. Padahal jelas di sana ada hadis Abdullah bin Umar, hadis Aisyah dan lain-lainnya, rawal Bukhari Muslim Nah, Rasulullah SAW misal. Rasulullah SAW melarang untuk menyambung puasa. Wisal itu menyambung puasa tidak berbuka. Kalau ya Rasulullah mereka katakan, wahai Rasulullah, inna katuasil. Kamu juga menyambung puasa, ya tidak berbuka. Qala inni lastu kahai kahai atikum. Nah, sungguhnya saya tidak sebagaimana hayah kalian, keadaan kalian. Nah, ini utan Rabbi Weskin. Allah memberikan makan dan minum kepadaku. Ya, di sini menunjukkan bahwa saya Rasulullah lebih kuat karena bisa menyambung puasa ada nafas tadi bahwasanya dia adalah orang yang paling pemberani. Nah, wa hadis Anas rawahu Al-Bukhari, "Kunna tahaddath Anas Rasulullah sallallahu utiya kita berbincang-bincang bahwasanya Rasulullah SAW diberi kekuatan 30 kali lipat dari para sahabat. Nah, hadis Anas bin Malik rawahu Bukhari. Diberikan kekuatan 30 kali lipat kekuatan para sahabat. Nah, Kemudian bahkan mereka mengatakan syafaat Rasulullah SAW kepada nabi nasibi, nah, eh, pada kaum muslimin akan ditolak. Jadi kalau Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kaum muslimin, itu percuma. Akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga keristaan yang nyata. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Al-Bukhari Muslim. Kisah Isra Mi'raj. Ketika enam mereka berusaha datang kepada Adam alaihi salatu kemudian Adam menyebutkan tentang dosa-dosanya. قال nafsi nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila nuh pergilah kalian kepada Nuh kemudian Nuh juga menyebutkan nah tentang dosa yang telah ia lakukan qala idhabu ila ghairi nah sebelumnya nafsi nafsi nafsi nah ini masing-masing nah kita sendiri-sendiri tidak bisa memberikan syafaat kemudian datang kepada Nuh kemudian datang kepada Ibrahim kemudian datang Nam kepada Nam Isa Muhammad kemudian kepada datang kepada Isa kemudian datang kepada Muhammad SAW kemudian Allah SWT menyatakan Ya Muhammad irfa rasak Nam wasal tu'tah wasfa syafa Wahai Muhammad angkat kepalamu wasal tu'tah mintalah kamu akan diberi wasfa syafa dan mintalah syafaat, syafaat kamu akan diberi syafaat. Nah, berikan syafaat, berikan syafaat kamu akan bisa berikan syafaat. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan ummati ummati ummati. Nah, umatku, umatku, umatku. adhil min ummatika nah, min babil aiman. Fi Nah, yang mereka itu tidak melakukan kesyirikan. Ini masukkan umatmu dari pintu sebelah kanan. Dari sini menunjukkan bahwasanya syafaat kepada kaum muslimin akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana Rafidah yang menyatakan bahwasanya syafaat Nabi SAW kepada kaum muslimin tidak akan diterima. Bahkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala dikatakan oleh Imam Ahmad fi Musnadih syafaati li al kabair ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar bagi umatku. Nah, di sini jelas bahwasanya syafaat Nabi SAW bahkan kepada orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar Allah akan berikan kepadanya. Lalu bagaimana menyatakan maksudnya syafaat Rasulullah SAW kepada orang mereka muslimin nasibi artinya orang-orang yang menyatakan keabsahan khalifah Abu Bakar wa Umar wa Utsman itu adalah orang nasibi Nah, riwayat yang lain, inna kalau diterima ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu. Nah, apa yang dilakukan oleh umatmu setelahmu? Kemudian Rasulullah menyatakan, "Nah, suhkan suhkan suhkan wa dan wa dan liman ghayyar wa baddal. Nah, jauh-jauh. Nah, jadi mereka celaka-celaka jauh-jauh bagi orang yang merubah dan mengganti. Artinya al bidah. Al bidah tidak akan menyebabkan syafaat Enam. Apalagi orang-orang yang jelas melakukan bid'ah yang mengeluarkan dirinya dari syariat Islam. Tidak minta syafaat dari Nabi SAW. Apalagi orang orang yang sepakat kaum muslimin bahwasanya mereka lebih kafir. Akfar Yahud dan Nasara lebih kafir daripada orang-orang Yahud dan orang Nasara. Sebutkan oleh Syekhul Islam ini dalam majmuk fatwa. Nah, Bagaimana mereka lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara? Qala Syabi, fudilatil Yahud wan Nasara bi khaslah. Nah, idza idza qila lahum man khairu millatikum? Nah, kepada orang Yahud, nah, idza qila Yahud man khair nah millatikum? Qalu ashab Musa. Imam Syafi'i menyatakan Jadi orang Yahudi dan orang Nasara itu lebih baik. Dari satu sisi di antaranya, nah, satu, satu sisi. Dikatakan kepada orang Yahudi siapakah? Nah, orang pilihan dari yang memeluk agama kalian siapa? Mereka orang Yahudi mengatakan, Nam, ashab Musa. Eh, para sahabatnya Musa. Bila kalian Nasara, Man khair millatikum? Siapakah orang yang terbaik? Nah, orang yang masuk agama, orang yang Nasara. Qalu hawari Isa. Nah, para sahabat Isa suatu sahabat yang paling baik. Wa idha kila. nah itu. man syarru millatikum? Siapakah orang yang paling jelek? Orang yang masuk Islam. Nah, dari agama, nah Islam ini siapa yang paling jelek? Nah, mereka mengatakan ashab Nabi SAW. Eh, para sahabat adalah orang yang paling jelek. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya orang Yahud dan orang Nasara lebih baik. dikatakan kepada orang Yahud, siapakah orang terbaik dari agama orang-orang Yahud? Adalah para sahabat Musa. Dan juga Nasara adalah Hawari, Isa. Tapi orang Allah itu menyatakan yang paling jelek dari umat ini adalah para sahabat. Nah, sehingga dari sini nampak. Nah, Yahudi dan Nasara lebih baik daripada orang-orang Syiah Rafidah. Demikian pula orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair Nah, Allah. Demikian pula Nasara mengatakan Isa Allah. Tapi orang Rafidah sudah menyatakan bahwasanya para a'immah itu adalah Allah. Nah, Padahal imam-imam orang Rafidah itu banyak. Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai imam. Hasan dijadikan sebagai imam. Husain dijadikan sebagai imam. Khomeini dijadikan sebagai imam. Kemudian Bakir dijadikan sebagai imam dan lain-lainnya dikatakan sebagai imam. Nah, dari sini nah jelas bahwasanya Rafidah itu lebih jelek daripada orang Yahud dan orang Nasr. Selanjutnya penghinaan kepada para sahabat. Mereka orang Rafidah menyatakan ini pun terjadi perselisihan antara orang Rafidah. Perselisihan mereka sepakat bahwa seluruh sahabat Nah, dan sebagainya dalam Raudah Al-Kafi, seluruh sahabat adalah kafir. Nah, kecuali tiga. Dalam Raudah Al-Kafi ini tiga saja. Nah, di antaranya adalah Salman Farisi dan Abi Dzar Al-Ghifari wal Miqdad Ibn Aswad. Ini aja. Jadi para sahabat semuanya kafir kecuali tiga ini. Salman Al-Farisi wa Abu Dzar Al-Ghifari wal Miqdad enam ini Aswad. Riwayat yang lain mengatakan empat. Ditambah dengan Ammar bin Yasir. Sebagian lagi mengatakan 6 10 sebagaimana dalam kitab Hakul Yakin li Abdullah As-Suhi 6 halaman 215 dengan menambah Abdul Haitham 6 bin Haitham dan Sal bin Nam Hunayf dengan dua saudaranya wa Ubadah bin Samit serta Abu Sa'id Al-Khudri 6 10 jadi empat yang di atas tadi Ditambah dengan Abdul Haytham bin Haytham. Kemudian Sal bin Hunayf dengan dua saudaranya. Kemudian Ubadah bin Samit. Selanjutnya Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ini jelas. Nah, ini nggak dimasukkan. Jadi Ali, Hasan, Hussein, Fatimah nggak masukkan. Jelas kalau mereka itu bukan kafir. Tapi sahabat yang lain yang masuknya. Oleh karena itulah Seluruh istri Nabi SAW mereka adalah orang kufar. Para sahabat selain ini tadi juga kufar. Abu Hurairah kafir. Muawiyah lebih-lebih lagi. Kemudian Talha bin Zubair juga kafir. Abu Bakar wa Umar wa Utsman kafir. Naam. Ashabul Asyrah, Naam. Kufar. Yang mengikuti perang Badar kufar. Yang yang ikut hijrah bersama Rasulullah mereka dia orang kufar. Wahakala. Naam. Lalu siapa yang bawa agama kalau para sahabat semuanya kafir? Apakah itu pengikut Yahudi ini yang membawa agama? Padahal Allah Subhanahu wa taala nyatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtaha al khalidina fiha khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Amalan terdahulu. Nah, as-sabiqun al-awwalun. Min al-muhajirin wal ansar, dari orang muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikutinya setelahnya. enam Radiyallahu anhu maradu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jal. Allah jadikan kepada mereka surga yang mereka kekal jalannya selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, demikian adalah keuntungan yang besar. Nah, ini yang pertama, Bandanya yang pertama bahwasanya orang-orang muhajirun, orang ansar, mereka ada jaminan masuk surga. Bahkan ketika Rasulullah SAW ada kesempatan, tidak ada permintaan pada hari ini kecuali akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, Rasulullah minta kepada orang Ansar, mintalah kalian. Tidak ada permintaan pada hari ini kecuali akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Orang Ansar bermusyawarah teridun anda tatafajjar al-anhar, apakah kalian ingin amakan ah, memancar enam jadi sumber mata air nah sehingga menjadi sungai nah, di negara Arab nah, nggak ada sungai nah kecuali sungai untuk laluan banjir di kalau ada hujan nah kemudian mereka nggak sepakat dengan ini Apakah kalian menginginkan gunung emas? Gunung emas, nah melihat. Anu mereka tidak menginginkan. Lalu mereka bermusyawarah agar Rasulullah SAW memintakan amun kepada Allah Azza wa Jal. Musyawarah. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma kfirli ansar, Wali abna abna'il ansar, Wali abna abna' ansar. Ya Allah, berikan ampunan kepada orang ansar. Kepada anak-anak ansar kepada cucu-cucu Ansar. Tiga generasi dari Ansar mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jal. Kalau sudah mendapat ampunan bagaimana? Tidak ada lain kecuali surga Allah Azza wa Jal. Jelas bahwa seorang muhajirun, orang Ansar mendapat jaminan surga. Lalu kenapa Rafidah menyatakan mereka masuk neraka? Mengingkari Al-Quranul Karim. Nah, Kemudian hadis Abdullah Mas'ud. Nah, yang ada di Sahih bukhari Muslim khairun nas qarni. Tsumma alladziina yalunahum. tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah masaku. Kemudian masa setelahku. Kemudian masa setelah setelahku. Nah, hakala. Nah, jadi sebaik-baik generasi dari manusia adalah para sahabat. Nah, Kemudian yang setelahnya, setelahnya. Semakin di akhir zaman, maka semakin jelek. Nah. Wa aidan Inna khairakum karni. Hadis Imran Husain al-Bukhari Muslim Aidan, Inna khairakum karni. Sebaik-baik. Nah masa di antara kalian adalah masaku. dan masa setelahnya, masa setelahnya. Kuntum khaira ummah. Sebutkan oleh Nah, dari tafsir Abdullah bin Abbas, ini adalah orang-orang muhajirun yang hijrah dari Makkah menuju Madinah. Namun, nah, Imam Kasir mengatakan ini umum. Umum untuk seluruhnya. Jadi kaum muslimin adalah orang yang terbaik. Nah, melebihi orang Yahudi, orang Nasara. Namun sebaik-baik di antara kaum muslimin ini adalah para sahabat. Tafsir ini kasir Jelas dari sini. Nah, Kemudian hadis yang banyak. Nah, dari jalur beberapa sahabat. La tasubbu ashabi. Fa inna hadakum law anfaqa misla uhdin dhahaba ma balagha mudda hadhihi. Nah, ahadim wala nasifa. Jangan kalian mencerca sahabatku. Seandainya kalian itu infak sebesar gunung emas, maka tidak akan bisa menyamai satu mud, satu di antara mereka. Nah, tidak akan bisa menamai satu mud. Satu genggam dari para sahabat. Nggak akan menyamai. Kalau kalian itu infak sebesar gunung emas. Siapa di antara kalian yang pernah infak sebesar gunung? Jangan sebesar gunung. Nah, sampai sebesar aqua ini nggak ada. Nah, sebesar aqua emas nggak ada. Kalau ini ada Orang infak sebesar gunung Uhud tidak akan bisa menyamai. Bahkan separohnya tidak akan bisa menyamai. Nah, para sahabat. Kemudian kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud yang punya dua betis yang sangat kecil. Lahuma afkal min jabal Uhud. Timbangan betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, bagaimana dengan tubuhnya? Bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana dengan pahanya? Bagaimana dengan amalannya? Nah, dari sini jelas bahwasanya para sahabat mereka memiliki jaminan. Enam, surga Allah Azza wa Jalla muhajir ansor termasuk orang yang mengikuti. Enam, perang Badar. Dengan juga yang berbaikah di bawah sajarah. Ini semua juga menjadi jaminan surga Allah Azza wa Jalla. Di antara penghinaan mereka kepada sahabat yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama Abu Bakar dikatakan sebagai orang yang murtad yang keluar dari agama Islam. Qala As-Sabbani fi tafsirih An Abdurrahman bin Katsir bin Abi Abdullah fi qouli ta'ala innal ladzina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana huda min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum qala fulana fulan ay Abu Bakar wa Umar ini orang yang murtad dalam ayat ini tafsir dari nama Sabbani mengatakan adalah Abu Bakar wa Umar nah Bagaimana mungkin Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan surga? Kalau Abu Bakar murtad. Padahal Rasulullah SAW tidak katakan kecuali wahyu dari Allah Azza wa Jalla. yang ma hawa in huwa illa wahyuha. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW hawa nasu belaka. Akan tapi wahyu yang diwahyukan bagaimana? Hadis Anas Nemari ketika naik gunung Nam Uhud Fartajafa Uhud. Dan nah, di situ ada Abu Bakar wa Umar. Nabi SAW sebelumnya, wa Utsman wa Ali. Nah, ayat lain hanya Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Nah, ketika goncang ini gunung, Qala SAW uskun ya Uhud. Tengahlah kamu Uhud. Fama alaika illa nabi. al siddiq al syahidan. Tidak ada atas ilmu ini kecuali seorang nabi. Atau siddiq, yaitu Abu Bakar siddiq atau Syahidal kedua orang yang mati syahid. Jaminan jelas bahwasanya Abu Bakar masuk surga. Lalu kenapa Rasulullah SAW, kenapa mereka orang Rafidah menyatakan masalah Abu Bakar murtad? Keluar dari agama Islam. Tidak ada Dan yang lain orang murtad kecuali dibunuh dan mati dalam keadaan kafir kecuali akan masuk neraka sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, baik. Yang kedua Abu Bakar adalah munafik. Qala Allamah Bakir Al-Majlisi fi risalatih telah berkata Allamah Bakir Al-Majlisi dalam risalahnya Ar-Raj'ah fa innahu yara 'an al-imam al-ma'sum maksudnya dia yang melihat dari imam Ma'sum apa pendapat dari imam maksum asani asal asani asal yang 12 Nah, annahu qala wa tabaqan lama akhbarahu bihi al-yahud. Nataku kalimat at-tauhid asyhadu an la ilaha bilisani faqat. Nah, tama'an fin ayyutiyahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutiyahu. Nah, sawab ayyutiyahu al-hukm was-sultah min ba'dihi. Jadi bahwasanya khabar dari Imam Ma'sum ke-12 menyatakan bahwasanya nah, orang Yahudi memberikan khabar bahwasanya Abu Bakar Siddiq mengucapkan la ilaha ilallah itu dengan lisannya saja. Karena dia mengharapkan agar diberikan hukum dan kekuasaan setelah Nabi SAW. Wa kana fil batin kafiran. saya batin Abu Bakar As-Siddiq adalah kafir. Nah, antum lihat di sini mengatakan bahwasanya imam Nah, yang 12 adalah maksum. Ini juga batil. Karena kemaksuman hanya sebatas kepada para anbiya. Nah, demikian pula ini khabar. Nah, jadi orang Yahudi. Ya memang benar kalau itu tentang orang Yahudi benar memang. Nah, demikian pula mengatakan bahwasanya Abu Bakar as tidak mengharapkan kecuali masalah kekuasaan. Dari mana? Nah, tujuan ini mengatakan bahwasanya Abu Bakar as tidak ada harapan lain kecuali untuk mendapatkan kekuasaan. Kita lihat kalau dikatakan Abu Bakar Siddiq adalah orang munafik, padahal ciri orang munafik adalah orang yang malas untuk melakukan salat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala iraunan an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, innal munafiqin sunnah munafikun yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa ya yukhadi'uhum padahal Allah itu menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka itu nah bangkit melakukan salat, bangkit dengan malas. Nah, yura'un nas. Jadi salat biar dilihat oleh manusia. Wala yadkurullaha illa qalila. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Padahal Abu Bakar Siddiq adalah menjadi imam. Rawatib. Kemudian lam riwayah bahwasanya Abu Bakar siddiq itu ada lam tanda di kedua nah di bawah kedua matanya itu tanda hitam karena banyak meneteskan air mata ketika salat. Nah, sampai Aisyah menyebutkan Ina Bakar rajul laki idza shalla bin nas nah la yusmi. Bahwasanya Abu Bakar siddiq adalah orang yang lemah. Kalau salat itu enggak enggak didengar oleh manusia. Nah, karena menangis. Menangis takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Nah, mereka al harbah kita menyatakan Abu Bakar Siddiq adalah orang munafik yang malas untuk salat, yang malas untuk zikir. Inna ka salah al munafiqin salat al-fajr wal isya. Walau ta'lamuna ma fihima la atauhuma, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sungguhnya yang hadis Abu Hurairah al Bukhari Muslim Salat yang paling berat bagi orang munafikun adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan salat isya, mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Padahal Abu Bakar Siddiq adalah imamnya. Orang munafikun biasa nggak salat subuh, nggak salat isya dengan jamaah. Nah, karena waktu itu tidak ada lampu-lampu, sehingga mereka absen untuk tidak melakukan salat jamaah. Ciri-ciri orang munafik adalah orang yang tidak mendatangi sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Ini ciri-ciri orang munafik. Padahal Abu Bakar sendiri sebagai imamnya. Lalu bagaimana dikatakan sebagai orang munafik? Nah, ini juga batil. Nah, selanjutnya Abu Bakar dan Umar telah lari dari pasukan Usamah bin Zaid. Nah, kalau Nabi SAW, jahizul jais Usama. siapa Siapkan enam tentara Usama. lana Allah man takhallafan. Lanat Allah bagi orang yang enam nah, tidak mengikuti dari pasukan Usama bin Zaid. Ini bisa ada di Minhaj sunnah jilid 4. Nah, bisa dilihat di sana nanti tentang tuduhan mereka kepada Abu Bakar wa Umar tidak ikut pasukan Usamah Zaid. Kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu enam sedang sakit dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imamnya. Rasulullah SAW menyatakan muru Abu Bakar salih bin Nas perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam manusia salat jamaah. Setelah itu, enam Abu Bakar minta kepada Omar agar membantu permasalahan, permasalahan semakin enam berkembang dengan sakitnya Rasulullah SAW. Kemudian diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat setelah meninggalnya Rasulullah SAW siapa yang menyiapkan pasukan Usama bin Zaid kalau bukan Abu Bakar Siddiq siapa tidak ada lain kecuali Abu Bakar Siddiq dari sini menunjukkan bahwasanya nah Abu Bakar Siddiq tidak ikut pasukan di pertama kali karena menjadi imam manusia. Umar saat itu diminta juga. Tapi ketika sudah meninggal, Abu Bakarlah yang menyiapkan pasukan Usamah bin Zaid. Bahkan di antara para sahabat juga berselisih. Masa Usamah yang masih muda belasan tahun. Nah, dijadikan sebagai panglima perang. Tapi Abu Bakar Siddiq menyatakan bahwasanya tetap melakukan perintah Rasulullah SAW kemudian mendapat kemenangan karena mengikuti perintah Rasulullah SAW. Nah, Padahal teman Abu Bakar adalah dukun dan Yahudi. Nah, afan. Yang D, Abu Bakar sujud kepada berhala. Nah, Allah nikmatullah al-jazairi fi anwar nu'maniyah. Waqat ruyal akhbar khasah. Diriwayatkan khabar yang khusus. An Abu Bakar yusalli khalfa Rasulullah SAW. Rasulullah Abu Bakar salat di belakang Rasulullah SAW. Wasana mu'allak fi unuki. Dan berhala itu tergantung di lehernya. Nah, masjudinlah. Dan Abu Bakar sujud kepada berhala tadi. Nah, sujud kepada berhala itu melihat. Bagaimana? Nah, Abu Bakar sedikit mengalungkan berhala di lehernya. Kemudian sujud. Nah, kepada berhala. Apakah para sahabat yang tidak melihat ini? Apakah Rasulullah SAW Nah, tidak melihat ini bahasanya ini la arakum min wara'i dhahri. Saya melihat kalian. Nah. Jadi apa yang kalian lakukan? Ya, salat, ibarat Rasulullah SAW menghadap kiblat, para sahabat di belakangnya. Rasulullah melihat mereka, para sahabat. Kalau yang tahu tentu akan diingkari. Tapi adalah riwayat yang batil dan tidak perlu dibenarkan omongan orang Yahudi ini. Nah, Taman Abu Bakar adalah dukun Yahudi. Nah, Qala Muhammad Mandur Nu'mani Nah, yakulu syiah. Jadi Muhammad Mandur Nu'mani mengatakan bahwasanya syiah Nah, mengatakan karena di Abu Bakar Nah, Siddiq kahin. Jadi bahasanya Abu Bakar Siddiq itu punya dukun. Fi riwayat ukha Yahudi. Orang Yahudi alim. Nah, orang Yahudi yang berpengalaman. Yang punya ilmu. Ini Abu Bakar memiliki dukun pada riwayah dari Azwaj Nabi SAW, man ata lam kahinan fasalawan syai' dan tuqbalu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun dan bertanya kepada suatu, maka salatnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Riwayat yang lain man ata kahinan awal rafan. Fasalawan syai' yang mimma yaqul faqad lam. Kalau lima unzila ala Muhammad SAW. berarti siapa yang datang kepada dukun. Kemudian bertanya. Lalu membenarkan omongan dukun tadi. Maka sungguh dia telah nah, mendustakan. Riwayah. Nah, mengkhianati. Risalah Nabi Muhammad SAW. Artinya kafir. Yang datang kepada dukun dan bertanya sesuatu. Walaupun tidak membenarkan. Maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Nah, Selanjutnya orang yang datang kepada dukun dan bertanya sesuatu, lalu menarikkan omongannya, maka dia telah kafir. Bagaimana? Tuduhan yang diberikan kepada Abu Bakar Siddiq. Pada riwayat dari Azwaj bin Sallam, dari Aisyah dan lain-lainnya. Dan Aisyah tentunya akan, nah seandainya Abu Bakar punya dukun, nah atau Yahudi alim, tentu akan diingkari oleh Aisyah Allah taala dan tidak akan meriwayatkan hadis seperti ini. Nah, selanjutnya sanjungan dari Ahlul Bait, sanjungan Ahlul Bait kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, sanjungan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar Siddiq. Ini masalah lain. Nah, Ain Nazlah bin Sabrah qala wa faqana na min Ali la yaum. Di Nazlah bin Sabrah kita bertemu nah, min Ali bin Abi Thalib pada suatu hari Tayyibun nafs. Nah, ini dalam keadaan enam riang gembira, wamizah dan juga enam perjanda. Fakunna lahu ya amirul mukminin. Kita katakan kepadanya wahai amirul mukminin, hadithna an ashabika khasah. Berikan khabar kepada kami tentang sahabat-sahabatmu yang khusus. Kala kullu ashabi Rasulullah ashabi. Semua enam sahabat Nabi SAW adalah sahabatku. Ini Ali bin Thalib menyatakan bahwa saya seluruh nah sahabat Nabi SAW adalah sahabat Ali bin Thalib. Nah, kalau hadisnya an Abu Bakar As-Siddiq. Berikan kabar kepada kami tentang Abu Bakar As-Siddiq. kalau imru'un sammahu Allah Siddiqon, Ali bin Abi Thalib menyatakan itu adalah orang yang Allah telah memberikan nama kepadanya Siddiqon, Ali sang Jibril. Nah, atas lisan Jibril walisan Muhammad dan lisan Muhammad karena khalifah Rasulullah SAW dia adalah khalifah nah pengganti Rasulullah SAW radiyahu li, li dinina ridho kepada agama kita waradidahu li dunyana dan kita juga ridho nah dengan nah dunia kita Kemudian di sini Ali bin Talib menyanjung kepada Abu Bakar Siddiq bahkan menyanjung seluruh para sahabat Nah, ahlul bait semuanya cinta kepada Abu Bakar Siddiq. Cinta kepada para sahabat. Lalu bagaimana orang rawi itu hanya menyatakan cinta al Bait lalu membenci Abu Bakar Siddiq dan membenci para sahabat bahkan mengafirkan mereka semua. Nah, sanjungan Muhammad bin Ali bin Hanafiyah ini juga keturunan dari Ali bin Nah, terhadap Abu Bakar telah disebutkan oleh Imam Daruqutni dalam kitab Fadail kalau Muhammad Ali min al aslam Abu Bakar wa fakana afdaluhum islaman hatta kepada Allah. Muhammad bin Ali bin Hanafiyah nah mengatakan maksudnya Abu Bakar masuk Islam dan dia adalah orang yang paling mulia keislamannya sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Sampai meninggal itu Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling mulia di antara para sahabat dan ini bittifaqil muslimin. Ala Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling mulia di antara para sahabat. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala hadis Ali Sa'id Al-Khudri rawal Bukhari wa Muslim "Lau kuntu muttakhidan khalilan latakhattu Abu Bakar khalilan." Seandainya saya menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalil, nah, sebagai orang yang paling dekat kekasih yang paling utama, maka sungguh Rasulullah SAW akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalif. Nah, orang yang paling dekat, orang yang paling dikasihi. Nah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Demikian pula hadis. Nah, Amr bin As Al-Bukhari Muslim ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilaik?" Siapakah orang yang paling kau cintai? Nah, Rasulullah SAW Aisyah. Aisyah itu yang paling dicintai. Fakutu ya wa rijal. Dan dari laki siapa yang paling kau cintai? Kalau Abu Bakar. Orang yang paling cintai. Nomor satu. Nah, dari kalangan rijal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini jelas pula. Kemudian hadis Abi Rawah Muslim, "Man asbaha minkum sha'iman, qala Abu Bakar ana." Man asbaha minkum man man taba'a al-janazah. Siapa yang mengikuti eh, pada siapa yang pagi hari, hari ini yang berkuasa Abu Bakar mengatakan saya. Siapa yang mengikuti jenazah pada hari ini? Kalau Abu Bakar anak, Kala man atama miskinan. Siapa yang memberikan makan? Nah, pada hari ini. Kala Abu Bakar anak Kala wa man ada wa Siapa yang menjenguk orang sakit? Kala Abu Bakar anak Qala mastama'am. Naam. Majtama'a amrun fi syai'in illa dakhal jannah. Jadi seorang tidak terkumpul dari perkara ini kecuali masuk surga. Jaminan di situ bahwasanya Abu Bakar masuk surga dan orang yang paling banyak melakukan kebaikan-kebaikan berpuasa kemudian mengikuti jenazah selanjutnya memberikan makan kepada orang miskin dan menjenguk orang sakit orang sakit nah wahakala wa aidan Bahwasanya hadis Anas bin Malik rawi Tirmizi. Nah, Rasulullah SAW ya Abdullah Umar, "Nah, innahuma sayyida kuhul al jannah." Bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah sayyida pembesar kuhul al jannah, orang yang masuk surga di antara kalangan orang tua. Jadi yang meninggalnya sudah tua. Nah, itulah Abu Bakar Siddiq wa Umar. Sehingga keduanya menjadi pembesar sayyid nah, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bahkan riwayat yang lain Naam, hadis Abi Hurairah wa Abu Dawud wal Hakim Ya Abu Bakar innaka la awal. Naam. Man dakhala al-jannah min ummati. Sungguhnya kamu wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Itu Abu Bakar Siddiq, jaminan. Bahwasanya dia adalah orang yang pertama kali dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga. Selanjutnya penghinaan Rafi terhadap Umar bin Khattab Al-Faruq. Yang pertama, Umar bin Khattab adalah orang munafik. Jawabannya sebagaimana jawaban jawaban dari Abu Bakar Siddiq tadi. Bahwasanya Umar adalah orang yang menjadi imam, rawatib. Seorang presiden sekaligus seorang yang menjadi imam rawatib. Sekarang ini ada ada apa enggak sekarang ini? Sudahlah bupati ataupun camat ataupun nah eh, presiden yang menjadi pimpinan negara sekaligus imam rawatib. Ada ada? Ya mungkin ada mungkin. Nah, tapi saya belum pernah mendengar ini. Nah. Untuk lihat bagaimana khalifah Abu Bakar seorang presiden, seorang khalifah sekaligus menjadi imam rawatib imam salat. Umar juga demikian. Osman juga demikian. Ali bin Talib juga demikian. Kehebatannya khalifah yang terdahulu. Ya, khalifah sekaligus orang-orang yang memimpin salat jamaah menjadi imamnya. Nah, bukan sebagaimana orang sekarang jadi pimpinan selingkuh lagi. Di DPR selingkuh. Bagaimana umatnya? Jadi bupati, nah, penyanyi. Nah, Rano Karno sekarang jadi bupati. Ya enggak. Jadi Yusuf jadi gubernur. Nah, jadi bintang film, masya Allah. Jadi gubernur. Nah, kemudian bupatinya adalah penyanyi sekaligus pelawak. Nah, lalu bagaimana umatnya? Apakah dijadikan sebagai orang pelawak nanti? Nah, atau jadikan semua pengikutnya adalah orang yang suka nyanyi? Ini kenyataan. Banyak pemimpin-pemimpin yang selonong boy katanya. Nah, yang tidak genah. Baik, Abu Bakar dan Umar tidak mempunyai iman sedikit pun. Nah, sebelumnya kita baca qala Zainuddin Al-Bayyadi fi kitabihi Sirat Al-Mustaqim. Nah, ila mustahiqihi at-taqdim. Telah berkata Zainuddin Al-Bayyadi dalam kitabnya Sirat Mustaqim ila mustahiqihi at-taqdim, anna Umar kana yubdin al-kufra wa yudhhir al-Islam. Maksudnya Umar adalah orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Selanjutnya kalau majlisi fi kitabihi bihal anwar. Telah berkata majlisi dalam kitabnya bihal anwar bayan al-arabiyan al-awwal tsani ay Abu Bakar wa Umar al-dzani la yu'minan billah nam tarfata bahasanya Bahwasanya orang dua orang badui, dua orang badui. Siapa? Abu Bakar wa Umar yang kedua tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak punya keimanan sama sekali. Itu Abu Bakar Umar. Nah, tuduhannya Masya Allah. Tidak punya keimanan sama sekali. Nah, Allah nah, tidak akan melihat Abu Bakar dan Umar. Nah, bagi keduanya adalah seksa yang pedih. Qala majlis kita fi kitab Bihal Anwar al Musa bin Ja'far qala salah la nurullah ilaihim Tiga orang yang Allah tidak melihat kepada mereka. Wala zaki tidak membersihkan mereka. Walahum azabun alim dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Nah, kalau jangan tu fidaka famanhum. Nah, tebusan nah, diriku untukmu siapakah mereka? kalau rajulun da imaman. Seorang yang mengaku sebagai imam min ghairillah. Nah, dari selain Allah. Wa akhar fa ana fi imam min Allah dan yang lainnya mencela imam dari Allah SWT wa akhar za'ama anna lahum fil Islam dan yang lainnya adalah orang yang menyatakan diri mereka adalah masuk Islam. Nah, fil Islam nasib dari bagian dari Islam. Ayah Abu Bakar wa Umar. Nah, ayah Abu Bakar wa Umar. Inilah orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya keduanya mendapat siksa yang pedih. Bahkan Allah tidak akan melihat keduanya. Allah tidak akan bersihkan keduanya. Dan Allah SWT akan memberikan azab kepada keduanya dengan azab yang pedih. Nah, kemudian pahala bagi yang mengutuk Abu Bakar dan Umar. Baik. Yaqul majlis fi kitab bihal hal al-ikhbar nam al-adalah ala kufri Abu Bakar wa Umar. Khabar yang udul, yang adil tentang kafirnya Abu Bakar wa Umar. Nah, yadrabuhuma wa thawabu lanihima jadi dibolehkan untuk memukul keduanya dan pahala bagi orang yang memukul keduanya tadi. Wal bara'ahnya huma, dan berlepas berlepas diri dari keduanya. ila dhamman bid'ah mana? Bid'ahima aktsar min ayyuzkar fi hadzal mujallad. Nah, bid'ahima bid'ahnya. Nah. Min ayyuzkar fi hadzal mujallad atau fi mujalladat syatta. Jadi bid'ah keduanya ini kalau disebutkan dalam jilid ini nggak cukup. Bahkan kalau disebutkan di seluruh jilid-jilid dari buku-buku tidak akan cukup cukup apa? Tentang kekafiran Abu Bakar wa Umar. Nah, kerustaan yang nyata bagi orang-orang Rafidah. Kita lihat sekarang bagaimana keutamaan Umar bin Khattab. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rawal Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah fa idza ra'ah tatawadda. Ini waktu, mengejar waktu tinggal satu pertemuan, padahal baru tujuh halaman. Nah, tinggal satu pertemuan, padahal masih banyak halaman. Makanya agak cepat, mungkin kalian nggak paham malahan. Baik, dahul jannah, tak ra'ah, tatawaddo. Saya masuk surga. Tiba-tiba ada perempuan yang sedang berwudu. Fi biha qasah. Dan di sampingnya ada istana. Fakultu liman hala. Saya katakan ya Rasulullah SAW. Nah, untuk siapa istana ini? Kila li rajul min Arab. Untuk seorang dari bangsa Arab. Kala ana min Arab. Saya dari Arab. Nah, kila li li rajul min Quraisy. Dikatakan kepadaku, ini untuk seorang dari bangsa Quraisy, Arab tadi Quraisy. Fakultu ala min Quraisy. Saya dari Quraisy. Nah, kira li, li Umar bin Khattab. Ini untuk Umar bin Khattab. Nah, semua dekat hirataka ya Umar. Ini saya menyebut atau ingat tentang hirahmu, kecemburuanmu wahai Umar. Nah, ingin masuk istana tadi. Dari begitu ingat tentang kecemburuan Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW tidak jadi masuk. Asyai di sini, Umar bin Khattab sudah mendapat jaminan surga. Nah, bahkan termasuk sepuluh orang yang jelas-jelas mendapatkan jaminan surga. Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, kemudian enam yang lainnya dari para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab adalah orang yang paling memberani. Mahajara ahdun illa muhtafian. Nah, illa Umar bin Khattab. Tidak ada seorang pun yang hijrah kecuali dengan sembunyi-sembunyi, kecuali Umar. Bahkan beliau sebelum hijrah nah, datang ke Ka'bah menemui pembesar-pembesar orang-orang kufar. Beliau katakan siapa yang ingin lepas kepala dan jasadnya. Temui Umar di sana. Nah, kalau ingin lepas kepalanya sekaligus jasadnya, temui Umar. Saya mau hijrah. Tidak ada seorang pun yang berani menemuinya. Pemberani. Mazilna aizah mundu aslama Umar. Kita senantiasa mengalami kemuliaan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam. Bahkan syaitan lari dari Umar. Bahkan juga pembukaan-pembukaan dari negara-negara kafir di zaman Umar Khattab itu lebih banyak. Sampai nah dalam siap yang lainnya disebutkan sekitar 60 negara. Nah, sekitar itu. Di masa Umar 10 tahun bisa menundukkan 60 negara. Nah, kalau kita hitung rata-rata berarti 6. Jadi setahunnya ini minimal lima kali peperangan atau sampai enam kali peperangan. Itu setiap kali, enam setiap tahun. Enam kali peperangan setahunnya. Enam kali atau lima negara ditundukkan. Tidak pernah dialami di zaman Rasulullah SAW. Walau Abu Bakar, wala Uthman, wala Ali bin Talib. Dan tidak, ada, tidak akan pernah ada. Nah setelah itu. Apalagi sekarang banyak negara kaum muslimin yang dicaplok oleh orang-orang kufar. Nah, antum lihat bagaimana keagungan Umar bin Khattab sehingga di masanya penuh dengan keadilan. Banyak negara-negara kufar yang ditumbangkan. Nah, jaminan surga jelas. Lalu bagaimana orang-orang dan menghina orang terbaik? Nah, selanjutnya sanjungan Abu Bakar Abu Ja'far terhadap Abu Bakar dan Umar. Ini juga al-bait. Nah, An Basam bin Abdullah as sayyafi Qala sa'atu Abu Ja'far. Saya bertanya kepada Abu Ja'far, "Ma taqul Abu Bakar wa Umar?" Apa yang kamu katakan tentang Abu Bakar wa Umar? Faqala wallah inni la atawallahuma. Demi Allah, sungguh saya berloyal kepada keduanya. Wa astaghfir lahuma dan saya minta am, memintakan ampun kepada keduanya. Wa ma adraktu min ahli baiti illa wa huwa yatawallahuma. Dan saya tidak temukan dari Ahlul Bait. Nah, kecuali berloyal kepada keduanya. Lalu bagaimana dengan ijabi yang ada di Indonesia? Ikatan Jemaah Al-Bait Indonesia yang mengatakan berlepas diri dari enam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Muawiyah apalagi. Lalu mengatakan cinta Al-Bait padahal seluruh Al-Bait mencintai Abu Bakar wa Umar. Orang Syiah ini orang kadzab, pendusta. Mereka pura-pura Nah, cinta al-bait tapi sebenarnya mencela al-bait. Banyak orang yang cinta kepada Laila, ya enggak? Perempuan, gadis. Tapi Laila tidak mengakui. Orang cinta kepada al-bait, tapi al-bait tidak mengakui, tidak mengakui kecintaan ijabi atau rasiah di dunia ini. Terhadap al-bait, al-bait tidak akan mengakui mereka semua. Rasulullah SAW berlepas diri. Nah, hal wadih bahwasanya al bait semuanya mencintai bahkan loyal kepada Abu Bakar wa Umar. Bahkan Ummu Kulsum, anaknya Ali bin Thalib dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Kalau enggak ini kecintaan bagaimana mungkin Ali bin Thalib menikahkan Ummu Kulsum yang masih kecil kepada Umar bin Khattab. Kalau memang benci kepada Umar, kenapa dinikahkan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ahlu bait cinta kepada Abu Bakar wa Umar. Nah, sanjungan Hasan bin Ali bin Thalib sekarang sanjungan Hasan. Anak Ali bin Thalib terhadap Abu Bakar dan Umar. Al Hasan di Al Kufah. Hasan bilang kepada Al Kufah itu orang Rafidah ini. Ya Al Kufah ittaqullah, wahai Al Kufah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Memasangkan perintah menjadi larangannya. Wala takulu fi Abu Bakar wa Umar. malah salah. Nah, Al. Jangan kamu mengatakan kepada Abu Bakar wa Umar apa yang tidak ada padanya. Inna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala kana min ma Rasulullah SAW fil ghar. Tsanis nain. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang masuk di goa bersama Rasulullah SAW tidak ada kecuali Abu Bakar dan Umar. Abu, Abu, Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Wa anna Umar Azallah bidin Dan Umar, Allah muliakan dengan agama. Agama Islam. Islam jaya di masa Umar bin Khattab. Nah. Allah musta'an, waktunya habis. Baik, insyaAllah sekian. Lanjutkan pada al-maghrib insyaAllah. Nah. Bilang.